menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan dilarang berpecah belah. Al-haq yang dimaksud di sini ialah Al-Kitab Sunnah Al-Qur'anul Karim Sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Yang disebut dengan hablullah tali Allah azza Barakallahu itu. Menyatukan seluruh komponen umat Islam di atas prinsip tadi. Dan melarang kaum muslimin berpecah belah atau memisahkan diri dari prinsip tadi. Ini sesuatu yang disepakati oleh semua para ambiya ul mursalin. Ini merupakan wasiat yang terbesar dalam Al-Qur'anul Karim. Ini juga merupakan wasiat Nabi yang paling agung dalam sunnahnya. Dan ini adalah prinsip yang disepakati oleh semua ulama'ul muslimin. Demikian ditegaskan oleh Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam risalah beliau yang khusus tentang masalah ini. Prinsip menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Allah Azza wa Jal menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim prinsip ini. Menasihati umat Islam untuk menyatukan kalimat mereka di atas Al-Haq. Disebutkan di dalam surat Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku Ali Imran 103. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam keadaan kalian bersatu di atasnya wala tafarraqu dan jangan berpecah belah. Hablullah tali Allah Alkitab Sunnah. Islam itu sendiri yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam diperintahkan untuk bersatu di atas tali Allah Bersatu di atas Al-Quran, Al-Hadith. Dan jangan berpisah dengannya. Dengan, jangan memisahkan diri daripadanya. Dan jangan berpecah belah daripadanya. Langsung perintah Allah Azza wa Jal terkait dengan masalah ini. Barakallahikum. Dalam ayat yang lain masih juga di Ali Imran Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berpecah belah menyerupai orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti ilmu, ilmu dan petunjuk-petunjuk. Mereka adalah ahli kitab, orang-orang kafir, al-Yahud, wan Nasara, segenap orang-orang kafir, juga orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW yang mereka berpecah belah, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Jangan kayak mereka. Diperintahkan untuk bersatu di atas sunnah dan jangan berpecah belah daripadanya. Barakallahu fikum. Ini larangan berpecah belah. Dan sebelumnya perintah untuk menyatukan ummah. Maka prinsip mm, Imam Mazhab 4 <clears throat> ialah berupaya untuk menyatukan mewujudkan persatuan umat Islam tidak hanya regional, tidak hanya nasional, bahkan internasional mewujudkan persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Dan persatuan itu harus dibangun di atas prinsip al-haq. Semua kembali kepada kebenaran. Dalam berislam semua kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. seperti yang diarahkan oleh imam madhab empat. Akidahnya sama dengan prinsip tadi manhajnya satu dengan prinsip tadi, dakwahnya satu dengan prinsip tadi, ubudiahnya cara beribadahnya satu dengan prinsip tadi, adab wal akhlak wal muamalah dan semua keseharian mereka disatukan dengan prinsip tadi. Ini adalah wasiat yang sangat agung yang sangat mulia barakallahu fikum misi yang begitu besar dalam Islam. Bersatu di atas prinsip ini. Dalam rangka untuk mewujudkan prinsip yang mulia ini. Dalam Islam kita kaum muslimin dianjurkan dan dihasung untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan di atas Islam, di atas keimanan, di atas sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Yang dipanggil mukmin. Tidak memanggil wilayah atau negara atau daerah atau suku atau kabilah atau fam atau semisalnya. La. Yang dipanggil mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Dipersaudarakan di atas keislamannya, di atas keimanannya, di atas bimbingan yang sama. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya semakin kokoh, semakin e, terajut hubungan yang baik di antara mereka, satu kalimatnya, satu langkahnya, satu perjuangannya, ideologinya, akidahnya dan semuanya. Semua dengan bimbingan dan arahan para ulama ulama mazhab empat kembali pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Harakallahu Juga di antara upaya Islam untuk menyatukan kalimat kaum muslimin ialah adanya syariat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara berjamaah. Dianjurkan, diwajibkan bagi kaum muslimin yang laki yang nggak ada uzur untuk sholat lima waktu secara berjamaah di masjid. Menyatukan kaum muslimin untuk berjamaah dalam sholatul Jum'ah menyatukan kaum muslimin untuk berjamaah dalam melaksanakan sholatul Idain Fitri dan Adha menyatukan kaum muslimin serempak untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan seluruh dunia menyatukan kaum muslimin serempak melaksanakan Idul Fitri seluruh dunia menyatukan kaum muslimin serentak untuk melaksanakan Idul Adha seluruh dunia menyatukan kaum muslimin dan melaksanakan ibadah manasik haji di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan amalia manasik yang sama seluruh dunia yang berangkat haji kala itu setiap tahunnya. Barakallahu fikum menyatukan kaum muslimin. Sehingga banyak sekali amaliah-amaliah yang dianjurkan untuk berjamaah dalam rangka menyatukan kaum muslimin. Kalimat muslimin di atas bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Di antara ikhwanafitina azakumullah upaya Islam untuk menyatukan kaum muslimin dan kalimat kaum muslimin ialah perintah dan anjuran untuk mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim walaupun dia zalim walaupun banyak kekurangan-kekurangannya Walaupun, walaupun, dan walaupun selama tidak memerintahkan umat Islam untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan prinsipnya ahlus sunnah yang disepakati semua ulama sunnah. Di antara mereka adalah ulama madhab empat. Disebutkan dalam sebuah risalah yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah salah seorang ulama besar pada masa ini beliau mengatakan al-aslur rabi' prinsip keempat dalam risalah ini adalah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin malam lam ya'muru bi ma'siyatin Kewajiban mentaati penguasa muslim selama tidak memerintahkan dengan kemaksiatan mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim selama tidak memerintahkan yang maksiat. <clears throat> Baik dia orang yang adil atau yang zalim atau yang lain-lainnya selama dia muslim. Ini kata para ulama sebagai perwujudan untuk menyatukan kalimat semua kaum muslimin satu negara. Satu pemimpin, satu penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa min usul ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati ulati umuril muslimin ma lam ya'muru bi ma'siyatin fa idza amaru bi ma'siyatin fala tajuzu ta'atuhum fiha wa tabqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah kewajiban mentaati penguasa-penguasa muslim selama mereka tidak memerintahkan yang maksiat Apabila mereka memerintahkannya maksiat, maka tidak boleh mentaati mereka dalam kemaksiatan tadi dan tetap mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf para selain perkara-perkara tadi. Dalam mereka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri Hampir semua ahli tafsir menyatakan ulil amri dalam ayat ini para umara. Para umara minkum di kalangan kalian yang muslim. Juga mengamalkan satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin oleh seorang budak. Walaupun ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak. Ini ayat dan hadisnya barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa yarawna anna ma'siyatal amiril muslim ma'siyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah berpandangan, berakidah bahwa saya mendurhakai penguasa yang muslim maka berarti bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني Barang siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh dia telah mentaati aku. Dan barang siapa yang turhaka kepada penguasa, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Ini prinsipnya harus sunnah. Bagaimanapun kondisi penguasanya, baik dia orang yang adil, orang yang soleh, atau orang yang fasik, atau orang yang fajir. Orang yang zalim, orang yang sadis. Barakallahu fikum. Baik itu undang-undang yang diterapkan undang-undang Islam atau tidak. Kita mentaati mereka dalam semua keadaan kita. Tatkala kita senang, tatkala kita nggak senang, tatkala kita nggak suka, tatkala kita uh, kurang kurang respon dengan kondisi yang ada. Ketika aspirasi kita diserap ataukah dibiarkan atau yang lain dalam semua keadaan. Kita harus mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah prinsip Islam wal muslimin yang disepakati oleh semua ulama Islam termasuk imam madhab empat. Faedahnya kata para ulama adalah jam'ul kalimah. Untuk menyatukan kalimat semua kaum muslimin satu negara di bawah kepemimpinan seorang penguasa muslim. Barakallahu saling men, uh, mendengar dan mentaati. Ini luar biasa. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air. Mereka semuanya menerapkan prinsip ini. Mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam perkara yang ma'ruf. Semua umat Islam. Tidak memberontak penguasanya tidak menghujat penguasanya, tidak membongkar keaiban-keaiban penguasanya, mentaati mereka, mendengarkan mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan untuk mereka, beribadah bersama dengan mereka, jamaah bersama dengan mereka, Jumatan bersama dengan mereka, Idul Fitri bersama dengan mereka, Idul Adha bersama dengan mereka, puasa bersama dengan mereka, berjihad bersama dengan mereka, berhaji bersama dengan mereka, melaksanakan istisqa minta hujan bersama dengan mereka, melaksanakan qunut bersama dengan mereka dan amal-amal yang lain yang dianjurkan untuk bersama dengan penguasa dikerjakan bersama-sama dengan mereka. Sungguh sangat indah suasananya barakallahu Muslimin akan kokoh, akan kuat, akan solid di atas satu prinsip, di atas satu akidah, di atas satu ideologi yang benar, dengan bimbingan Al-Quranul Karim hadisnya Rasul Alaihi Wasallam dan bimbingan para ulama-ulama muslimin di antara mereka adalah bimbingan ulama madhab empat maka yang tercapai kemaslahatan duniawiyah sebelum kemaslahatan diniyah ukhrawiyah muslimin akan tenang kehidupan dunia mereka akan damai akan sejahtera tidak ada tindakan anarkis, tidak ada tindakan separatis, tidak ada yang namanya upaya untuk menggulingkan kekuasaan, tidak ada yang namanya demonstrasi, tidak ada yang lain-lainnya semuanya tenang dengan kehidupannya. Dan ingat ketika masyarakatnya salihin, mukminin, muttaqin di atas sunnah, Allah akan anugerahkan untuk mereka penguasa-penguasa yang soleh al jaza'u min jisil amal yang namanya balasan tergantung amalannya kalau masyarakatnya baik akan dikasih penguasa yang baik tapi sebaliknya warahmatullahi fikum ketika rakyatnya tidak mengindahkan prinsip tadi melakukan pelanggaran besar terhadap prinsip tadi menjelek-jelekkan penguasanya, menghinakan penguasanya, menghujat penguasanya, mempekerai penguasanya, memberontak penguasanya, mendemo penguasanya. Maka yang terjadi adalah kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman. Barakallahu fikum. Dan kalau rakyatnya zalim, membolimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan, zalim membolimi orang lain, zalim membolimi penguasanya, akan ditimpakan kepada mereka yang namanya fitnah dalam bentuk penguasa yang zalim. Di antara tafsir para ulama terkait dengan ayat Allah Azza wa Jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Hendalah waspada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Dan antara makna fitnah katanya para ulama adalah as-sultanu zalim seorang penguasa yang zalim. Antum lihat dalam tafsir Syaukani terkait dengan ayat ini. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul ditimpa fitnah. Yakni Allah akan timpakan kepada mereka fitnah dalam bentuk penguasa yang zalim disebabkan karena rakyatnya menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'dhin bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka menguasai sebagian yang lain disebabkan karena ulah-ulah tindakan mereka sendiri. Ketika muncul penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang yang jelek, itu diakibatkan karena dosa-dosa masyarakatnya, dikarenakan dosa-dosa rakyatnya. Barakallahu fikum. Sehingga suasana negara akan tenang ketika masyarakatnya juga tenang disatukan dengan prinsip yang hak, prinsip yang mulia, prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulamanya. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang jelas ya. Semuanya bersatu, semuanya menyatu, semuanya kumpul. Tapi ingat, tidak semata-mata kumpul, tidak semata-mata menyatu, tapi menyatu dan kumpul menyatukan kalimat di atas bimbingan yang hak. Di atas bimbingan yang hak. Di antara upayanya adalah tadi itu, menyemangati umat Islam untuk menyatukan kalimat, menyemangati umat Islam untuk berukhuwah Islamiyah, menyemangati umat Islam untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah yang disyaratkan secara, secara berjamaah dan yang paling apa namanya skala besar memberikan nasihat mewajibkan umat Islam untuk mendengar dan mentaati penguasa mereka barakallahu dalam perkara kema'rufan dalam perkara kema'rufan dan melaksanakan ibadah-ibadah besar bersama dengan penguasanya barakallahu fikum ini adalah prinsip agung yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin terutama disepakati oleh para ulama kaum muslimin wabil khusus disepakati oleh ulama madhab empat Barakallahu fikum. Dan barang siapa yang menyelisihi ini maka dia dinyatakan telah keluar dari Siratul mustaqim masuk dalam eh, lingkaran-lingkaran penyimpangan-penyimpangan eh, dari sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam yang tadinya Muslim yang lurus berubah menjadi Muslim yang tersesat yang menyimpang dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip yang mulia ini dan tidak layak dia mengaku sebagai pengikutnya para ulama dan tidak layak bagi dia untuk mengatakan pengikutnya imam Madhab empat ketika dia sebagai muslim yang betul-betul berislam sesuai dengan arahan-arahan para ulamanya betul-betul akan mengamalkan sesuai dengan bimbingan para ulamanya tadi terutama yang mereka sepakati para kalafikum dari prinsip-prinsip tersebut yang di atas Ikhwan azakumullah mentaati penguasa yang muslim itu bukan ketika mereka sedang soleh, bukan ketika mereka sedang adil, bukan ketika mereka sedang mendengarkan aspirasi rakyat. Insya Allah sepakat ini. Semua masyarakat akan sepakat dan mau diajak mentaati penguasa kalau penguasanya soleh, penguasanya bertakwa, penguasanya masya Allah kan gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika menghadapi penguasa-penguasa yang tidak semacam itu. Di situlah letaknya Anda, e, letaknya bagaimana posisi Anda saat itu. Apakah masih di atas prinsip yang mulia ini, di bawah arahan-arahan para ulamanya, ataukah Anda sudah terpelanting dari jalur yang benar. Diriwayatkan oleh Nabi Asim dalam kitabnya Sunnah dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, <clears throat> il inna la nas'aluka Ya Rasulullah, inna la nas'aluka taqwa. <clears throat> ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bertanya kepada engkau terkait dengan penguasa kami yang bertakwa. <clears throat> Sepakat ya, ikhwan. Walakin man awalakin nas'aluka aman fa'ala kada wa kada wa kada. Wa dzakara syar. Tapi yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasul ialah terkait dengan penguasa yang berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian disebutkan semua kejelekan. Ini ujiannya ya kawan. Penguasanya adil, j sepakat sedaya. J mboten? J. Gitu ya. Kalau penguasanya adil, penguasanya soleh, penguasanya bertakwa, masya Allah sepakat. Tidak ada komplain. <clears throat> Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan kami terkait dengan penguasa yang berbuat A, berbuat B, berbuat C. Disebutkan semua kejelekan, bukan kebaikan. <clears throat> Ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya menasihati sahabat tadi sekaligus nasihat untuk segenap umat Islam. Kalau Anda muslim, dengarkan baik-baik nasihat ini. <clears throat> Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'." dengarkan dan taati penguasa kamu tadi. Walaupun punggung kamu dipukul, walaupun harta kamu diambil, dengarkan dan taati penguasa kamu. Sanggup ya, ikhwan? Lah, Pak dia? Sanggup ke antum ya, ikhwan? Loh kan, terdengar tidak kan? Enggak. Masya Allah. Itu jawaban dari hati yang paling dalam yang perlu diluruskan. <clears throat> Disinilah letak ujiannya. Menghadapi penguasa-penguasa yang semacam ini, yang terbayang bagaimana volumenya, bagaimana kejamnya, bagaimana sadisnya, bukan kemudian memakmurkan, mensejahterakan masyarakatnya, justru membolimi masyarakatnya, memukuli rakyatnya, dipukuli punggung-punggung rakyatnya tadi itu, dirampas harta benda mereka. Mereka masih muslim ya Evan bukan orang kafir. Rasul mengatakan, dengarkan dan taati. Walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas harta benda kamu, dengarkan dan taati. Masya Allah. Loh, antum harus meresapi loh ya kan. <clears throat> Sekarang aja mungkin mengatakan insyaallah Ustaz, samina wa ta'na. Insyaallah Ustaz, samina wa ta'na gitu. Sekarang santai. Ya. Eh? Saya bayangkan coba. <clears throat> antum ini punya rumah di pinggir gili. Gitu bahasanya ya. Ya omai pinggir gili gitu. Ya, Nah, pinggir jalan gitu ya. Masya Rumahnya kamu nenek moyang kamu, buyut-buyut kamu, ajdadukum di situ. Bicara sertifikat. SHM resmi. Tidak sembarangan. Hah? Bukan uh, blank begitu, tidak ada resmi. Kebijakan pemerintah, ini sekedar ilustrasi. Saya ingin mengutik-ngutik perasaannya antum ini. Sekedar ilustrasi. Rumahnya antum ke pinggir gili. Ini gilinya ini gili mau dilebarkan. Jalan provinsi, jalan nasional, jalur pantura pak. Kepingin dilebarkan selebar-lebarnya. Kepinginnya itu tanpa hambatan supaya tidak ada lagi yang namanya kemacetan jalur pantura terutama ketika musim musim apa? <clears throat> musim mudik, musim balik. Nah, senang macet apa enggak? Nah, pada macet kan sumpah ya nah, apalagi jalur antum ini yang pantura ini dilebarkan ultimatum biar pihak penguasa semua rumah-rumah yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan gusur sepanjang jalur pantura sampai ibu kota gusur antum ini pasti Pemalang rumahnya antum ini pinggir gili ya termasuk dalam eh, proyek penggusuran tadi itu dan tak takut tahu penggusurannya itu sampai 10 20 meter ke sana nggak cuma rumahnya atom rumahnya atom dan belakangnya rumahnya atom lagi dan rumahnya lagi itu supaya jangan kena uh, jalan raya ada sedikit uh, lahan kosongnya begitu gusur tidak ada yang namanya ganti untung ganti rugi tak ada. Gusur. Hmm, gusur ya ikhwan. Yang SHM yang enggak SHM gusur. <clears throat> Ini harus segera di ultimatum. Mau beranjak kaki dari rumahnya sendiri ngambil barang-barangnya diamankan atau diangkatkan oleh pihak pemerintah. Udah, gak peduli siapkan sama dia apa namanya eh, pasukan-pasukan pengaman dan segala macam dan pasukan-pasukan untuk e, menggusur semua rumah-rumah yang ada. Ultimatum tanggal sekian jalan. Ya apa sampean? Rumah jenengan, rumah antum yang selama ini antum tinggal di situ, Mbah Buyut dan segala macam di situ. Gusur kabeh. Datangkan alat yang besar, bulldozer kabeh itu rumahnya itu. Ya. Penguasanya muslim tidak kafir. Muslim. Zalim, mau dia zalim. Sadis, emang dia sadis. Kejam, emang dia kejam. Semuanya sepakat dia kejam, tapi dia zalim. Tapi dia muslim. Nah, ketika datang pasukan-pasukan penguasa, pasukan pengaman dengan tank-tanknya dan segala macamnya itu, Para kuda, para kuda, apa segala macam itu tampil semua lengkap, persenjata, tim penggusur, siap menggusur. Ya apa? Ujiannya antum sekarang Sami wa ata'na ataukah demo? Lo, Jawaban. <clears throat> Jangan mengatakan sami atau ata'na. Itu jawaban yang bagus. Dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Duh. Sami'na wa ta'ala apa Sami Sami'na wa ta'ala apa kan dimu. Kenapa kok dimu? Kenapa kok dimu? Dimu Ustaz. Enggak mungkin itu haknya kita. Kita lagi dirampas haknya kita Ustaz. Kita mempertahankan haknya kita. Mempertahankan haknya rakyat. Ini harta kami sendiri, rumah kami sendiri, SHM. Resmi kita bukan seseorang yang ilegal di sini Ustaz. Resmi. Nah, iya kan. Tak peduli kata penguasa. Gusur. Yang menghalangi sikap. Allah Allah. Nauzubillah la qadarullah la qadarullah. Tapi ya ternyata ya, ya ada nyatanya juga gitu loh. Walaupun bukan di Pemalang. Ya apa ya? Ya walaupun nggak SHM, cuman ya selama itu tinggal di situ. Gusur yang di bawah kolong jembatan, gusur yang di pinggir kali, gusur. Yang kebanyakan ilegal, tapi ada juga yang resmi. Ya apa ya? Gusur. Ya apa ya, Samina wa ta'na Kalau melihat kenyataan di tengah-tengah umat Islam, saya belum pernah mendapati dari mereka yang sami'na wa atokna legowo eh, langsung ngambil barangnya pulang kampung walau cari kontrakan sementara ya Allah cari sebulan bisa bikin rumah lagi yang jauh dari gili <laughs> benar digusur maning eh, itu ya masya Allah tapi jarang yang kita dapati umat Islam sekarang ini para terpancing emosinya untuk melawan pemerintahnya itu sudah melanggar ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melanggar kesepakatan para ulama ul muslimin, melanggar arahan-arahan imam madhab 4 dalam masalah ini. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal kita harus mengakui khonaftina azakumullah, kita ini masih lemah iman. <clears throat> Banyak sekali prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Rasul SAW dan yang disepakati oleh ulama ulama ul muslimin yang belum bisa kita terapkan tapi harus terapkan barakallahu fikum nah barakallahu fikum jam berapa ini ya kurang lima menit Masya Allah Hobal, <clears throat> ada yang mau tanyakan apa anda ini? Mau saya teruskan prinsip yang berikutnya tinggal lima menit ya Pak. Hah. Kok diem? Ada yang kan? Hmm. ya baik. Loh. Gak ada yang tanya atau masih termenung ya, Ikhwan? Ya Allah, si terbengong gini. Digusur omahku rek. <laughs> ya. <laughs> ah gitu ya. Terus digusur sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Tapi memang harus begitu sikapnya gitu loh. <clears throat> Semacam sikapnya ya. Barakallahu itu. Antum bayangkan. Datangi rumahnya antum. Keluar. Sami'na wa ta'na. Boleh dibawa barang-barangnya. Bawan, bawahi semua gitu. Kosong sudah. Bulldozer antum melihat rumahnya kamu dihancurkan oleh alat-alat yang begitu besar yang berat-berat antum mengatakan sami wa ta'ala ya air mata kamu akan berlinang hati kamu akan hancur tapi tetap kamu jaga prinsipnya kamu dengan mengatakan sami wa ta'ala sami'na wa ta'ala wa sampai ludes-des habis rumahnya kamu kamu mengatakan sami wa ta'ala <clears throat> luar biasa saya, <clears throat> saya, saya mau tanya Apakah ada di kalangan salaf yang mencontohkan demikian? Jangan-jangan ngarang tok ustaz ini. Ha? teori dalil. Ada nggak salaf yang menerapkannya? Hah? Ada. Ada. Contohnya ulama salaf yang menerapkan diambil hartanya mengatakan samina wa ta'ana. Samina wa ta'ana. Hah? Ada benda? enggak? Ada. Siapa? Zamannya siapa? Zamannya Tafi itu siapa gitu loh. Jangan cuma ada, ada gitu. Dibuktikan dinyatakan ada enggak? Supaya bisa kita contoh. Dan supaya kita tahu ternyata ulama salaf telah mendahului kita dalam masalah ini. Ada? Hmm? Ada ya? Ada. Siapa Pak? Siapa Bukan terkait dengan penguasa yang sadis yang bengis. Itu contohnya banyak ya kawan. Yang dibahas sikap seorang salaf. Sikap seorang ulama kita yang diperlakukan demikian diambil harta bendanya beliau tidak membantah tidak mengatakan hanya mengatakan samina wa ta'ana, samina wa ta'ana. diambil hartanya samina wa ta'ana, samina wa ta'ana. Ada ya? Ada. Seingat saya juga pernah saya sampaikan di sini kayaknya. Ada. Dan itu terjadi pada sahabat yang mulia Khalid ibn walid radhiyallahu taala anhu. Itu bukan terkait dengan penguasa yang zalim. Lah, dikarenakan itu adalah SK dari Khalifah Umar diperlakukan yang semacam itu dikarenakan Khalifah Umar khawatir dan sangat takut kaum muslimin bertawakalnya dalam jihad kepada Khalid bukan kepada Allah Azza wa Jadi kronologinya para fikum. Pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba kan dikirimkan dua pasukan besar. Satu menuju Persia dipimpin Sa'ad bin Waqqas untuk melakukan kota Persia, yang kedua ke Romawi dipimpin oleh sahabat, eh, Khalid Ibnu Walid. Nah yang menuju ke Romawi ini subhanallah Allah kasih kemenangan demi kemenangan. Perang menang, perang menang, perang menang terus. Di bawah komando Khalid ibn Walid. Sehingga di zaman dahulu dan, dan di zaman itu dikenal dengan Saif bin Suyufillah. Menang terus. Hmm? Menang, menang, menang, menang, menang. Sehingga yang disuarakan apa ya Pak? Namanya beliau Khalid, Khalid, Khalid, Khalid, Khalid, Khalid. Perang lagi. Siapa komandonya? Khalid. Menang. Perang Khalid. Maaf, menang. Khalid, pokoknya ada nama Khalid, menang. Gitu. Khalifah Umar khawatir. Ini sudah mulai meng, meng, apa, mengkikis akidah. Yang namanya bersandar itu bukan kepada makhluk, tapi kepada siapa ya, Kepada Allah Azza wa Jalla. Harus tawakalnya kepada Allah dalam kerajaan. Kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Sangat mengkhawatirkan ketika pasukan kaum muslimin dalam jihadnya sudah bersandar kepada makhluk. Itu kesyirikan. Rusak akidah mereka. Ujungnya akan kekalahan. Ya. Dalam rangka untuk menepis ini semuanya datang SK-nya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa arbah untuk mencopot Khalid dari jabatannya. Tidak ada kelemahan, tidak ada uh, cacat dari beliau. Sama sekali tidak ada. Pas mata-mata untuk menempis hal-hal yang negatif semacam itu. Coba jabatan. Diganti sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Yang kedua, ini kebijakan dari Khalifah Umar. Semua hartanya Khalid ibn Walid harus dibelah dua. Dari harta benda yang dia dapatkan dari ghanimah, ghanimah perang selama ini. Dibelah dua. Diambil. Apapun dibagi dua belah dua. Ini untuk uh, negara, ini untuk Khalid. Negara untuk Khalid. Setiap kali dibelah dua hartanya, sahabat Khalid hanya mengatakan sami'na wa ta'ala. Sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah. Sampai sandalnya dibagi dua. Sebelah untuk negara, <laughs> sebelah untuk Khalid. Semua dibagi dua. Beliau hanya mengatakan sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah, sam'an wa ta'ah. Peperangannya berikutnya, beliau pasukan biasa, tidak ada masalah. Tidak ada kemudian ego atau segala tidak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Terus perang jadi pasukan biasa. Itu luar biasa para pelaku. Tidak ada orang sama sekarang yang bisa berbuat kayak salafun sore. Tapi contoh ya ikhwan. Apalagi di zaman sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi yang semacam ini. Harus betul-betul menerapkan prinsip ini. Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, terkait dengan perkara-perkara yang kita alami. Wallahu alam bisawab. Azan dulu ya, ikhwan. Terlebih lebih dari dua menit ini. Monggo, azan dulu.